بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kita buka pengajian kita dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang sholat jamaah tuhur yang dimuliakan Allah. Uh, bagaimana kalau ngajinya agak dekat sedikit lah. Jangan terlalu jauh ini. Ini jauh sekali bapak-bapak ini. Enggak, enggak akan saya tanya Pak. Mana aja. Masih enggak, akan saya tanya. <clears throat> silakan, silakan. Kalau masuk surga itu ingin dekat di tengah-tengahnya apa? Ingin jauh-jauh itu, jauh. <laughs> silakan dekat sedikit lah. Supaya ada hubungan emosional kita ini. Ya, mudah-mudahan kita dengan pengajian ini dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasulullah, barang siapa yang tidak masuk surga Allah di dunia, maka tidak akan masuk surganya di akhirat. Pernah dengar ya, barang siapa yang tidak masuk surga Allah di dunia, maka tidak akan masuk surganya yang di akhirat. Di antara surga dunia, surganya Allah yang ada di dunia, itu adalah majlis ilmu. Jadi kalau ada yang tidak mau memasuki majlis ilmu berarti tidak mau masuk surga.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 sejuta rokaat dengan sholat gugur empat rokaat. Kira-kira Bapak jawabannya gimana? Pak, ya? <laughs> Kalau ada yang bertanya kepada kita, ya, atau kepada saya, kira-kira jawabannya dari Bapak gimana? Pak Satori, saya sholat sunnah sejuta rakaat sama ikhlasnya, sama ikhlasnya. Kadar ikhlasnya sama aja. Sejuta rakaat. Dengan sholat zuhur empat rakaat. Lebih abdur mana ya Ustaz? Jawabannya gimana? Sholat ini berarti sudah mengikuti buku apa ini, fikih prioritas ini. Jawabannya benar itu ada orang puasa sunnah setiap hari kecuali yang diharamkan. Tapi kemudian tidak puasa yang wajib yaitu bulan Ramadan ya tidak puasa. Inginnya sunnah semuanya, Ramadannya tidak puasa. Kalau ditanya kepada saya, saya jawab, bagaimana kira-kira? Ustaz, Bagaimana? Saya bulan Ramadan nggak bisa puasa. Tetapi kalau hari-hari lainnya, saya sholat sunnah siap puasa. Yang sebelas bulan. Diterima nggak sholat eh, puasa sunnahnya itu? Kira-kira diterima nggak puasa sunnah orang tadi? Gimana Pak? Ini yang sudah baca buku Vicky Brothers mengatakan tidak. Artinya bapak-bapak sudah memahami bahwa yang wajib yang satu itu tidak tidak bisa dikalahkan oleh seribu yang sunnah. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kewajiban dalam Islam? Pertama, Anda harus bersyahadat. Dua kalimat syahadat Nggak ada kewajiban lain, ada. Anda harus sholat wajib lima waktu. Nggak ada kewajiban lain, ada. Anda harus puasa bulan Ramadan. Ada yang wajib masih lain, kalau mampu Anda harus berzakat. Ada lagi yang lain, masih ada kalau mampu Anda harus berhaji. Tidak ada yang lain, tidak. Itu yang wajib saja katanya. Yang wajib yang inti. Tidak ada kewajiban-kewajiban yang lain. Tidak. Artinya itu yang disebut faraid rukniyah. Kewajiban-kewajiban yang termasuk sendi agama. Demi Allah, ya Rasulullah, saya akan melaksanakan itu semuanya yang wajib. Dan tidak yang lainnya. Kemudian pergi. Kata Rasulullah, orang itu kalau serius, sungguh-sungguh melaksanakan yang wajib saja masuk surga. Ini karena yang wajib itu tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Ada orang jadi pegawai tingginya lemburan tok tapi wajibnya juga. Gimana ada yang mau itu kira-kira? Gak ada yang hari-hari pokoknya apanya, cuma lemburannya tok malam doang itu jadi satpam. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Pada pelajaran yang ketujuh ini, dari segi prioritas, berbicara tentang bidang yang diperintahkan antara yang pokok dengan yang cabang. Ada perintah-perintah pokok, ada perintah-perintah cabang. Perintah pokok kaitannya dengan iman, akidah ini pokok. Cabang-cabang itu masalah syariah, ibadah. Yang pokok-pokok harus didahulukan daripada yang cabang-cabang. Jadi kalau ada orang yang kalau masalah-masalah sunnah betul-betul sangat detail. Di pesantren ada yang bertanya, Ustaz, saya butuh di padasan. Ngerti padasan, Pak? Orang Jawa yang ngerti. Itu ada tempat air yang kalau aduh, dicopot bawahnya itu langsung mancur, itu padasan. Saat mancur, kemudian saya tutup sementara pakai jari saya jari telunjuk dan dari telunjuk saya ini kan tadi belum dicuci langsung nutup saja bagaimana air yang ada di dalamnya boleh enggak untuk wudhu sampai begitunya gitu loh kan mustakmal katanya. Airnya kan jadi mustakmal gara-gara pucuknya daripada jadi saya itu. Astagfirullahaladzim. Orang BI gak ada yang mikirin segitu detil. Wuduknya sah enggak? Saya bilang, kalau air itu suci dan mensucikan, boleh dipakai wudhu. Bagaimana dengan ujung jari saya tadi? Ya itu kan untuk bukan mensuci, hanya untuk menutup saja. Itu sampai detail begitu. Ternyata dalam kitab-kitab pikir juga banyak yang pokok-pokok nggak dibahas secara tuntas, tetapi yang detail-detail. Jadi kemunduran umat Islam itu diantaranya karena masalah-masalah pokok sering ditinggalkan. Masalah-masalah rinci sering diurai. Ditanya dalam kitab Ikna kalau bapak-bapak e, di pesantren itu ada kitab kuning namanya kitab Ikna. Itu ditanya seseorang ulama Pak Kiai itu di dalam eh, bab pertama halaman pertama itu ada pertanyaan Pak Kiai bagaimana sholat saya di padang pasir saya bawa anjing duluan untuk memburu karena di padang pasir enggak ada pohon, enggak ada batu, semuanya pasir, maka anjing saya ikat di tali dalam di kaki saya. Bagaimana sah juga sholat saya? Yang detail itu dibahas. Banyak orang syirik dibiarkan. Ini kemunduran di antara itu kita Hitler itu ditulis di abad kemunduran umat Islam, bukan di abad kemajuan umat. Karena yang detail-detail seperti itu terlalu diungkapkan. Kalau ditanya kira-kira sah nggak sholatnya pak? Kan bawa najis, anjing najis, diikatkan di tali, di kaki. Bagaimana? Sah nggak sholatnya? Sepakat pak? Sah nggak? Sah menurut ulama itu kiai yang di kita dalam kita fitnah kalau tambangnya itu kenceng wah, itu namanya hamil najasah karena kenceng wah itu sama dengan membawa najis tapi kalau tambangnya kendor itu enggak itu namanya sah sholatnya karena tidak membawa najis. Masalah begitu ditanya. Masalah di situ yang disebut dengan fikih-fikih istirofi, Fikih hipotetis. Fikih yang belum terjadi saking hebatnya ulama dulu. Perhatiannya terhadap pasal yang kecil-kecil yang besar ketika dijajah oleh kaum salibis tenang-tenang saja jihad melawan, Ghuzul Fikri, tenang-tenang saja. Tetapi ketika masalah itu diungkap sehingga ulama banyak terjun di masyarakat membahas yang kecil-kecil seperti majlis taklim kita seluruh Indonesia yang kecil-kecil yang dibahas. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Ya, jadi prioritas ini mas bahwa yang pokok harus didahulukan daripada yang cabang-cabang. Masalah syariah itu sebenarnya nanti. Pertama itu akidah terlebih dahulu. Akidahnya dikuatkan dulu. Berbicara masalah yang kecil-kecil, maka ketika Rasulullah SAW mengutus uh, eh, Muhammad bin Jabal, Wan, Anda mendatangi tahlil kita. Coba, apa yang harus Anda sampaikan terlebih dahulu? Saya menyuruh mereka untuk asyhadu an la ilaha illallah. Benar. Kalau mereka mau mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, saya perintahkan untuk melaksanakan sholat. Kalau mau terus ber istilahnya bertahap yang pokok terlebih dahulu. Ini masalah-masalah akidah belum beres. Orang sholat yang kakinya nggak ya tertutup dengan celananya sudah di nggak sahkan sholatnya berdosa karena bid'ah. Ini bapak-bapak yang kakinya ditutup, anu, mata kakinya ditutup itu dianggap bid'ah. Ada mereka yang kecil-kecil yang pokok menghimungkan yang kaitannya dengan pemerintahan-pemerintahan korupsi apa segala itu diam yang kecil-kecil yang dibahas ini akan terjadi eh, apa hal-hal yang kurang prioritas bisa dilakukan akidah itu adalah pokok sedangkan syariat itu cabang nah, eh, La ilaha illallah mengapa harus dijelaskan panjang lebar supaya ngerti? Karena itu inti. Rasulullah 13 tahun di Madi, di Mekah itu menjelaskan tentang akidah, akidah, akidah. Sehingga orang-orang, orang-orang maka Makkah. Kalau Rasulullah pertama kali melarang kami berjudi, melarang kami, ya bukan tauhid terlebih dahulu, langsung melarang kami berzina, melarang kami untuk meminum khamr, sudah tidak pernah ada yang akan masuk Islam. Karena itu bukan masalah inti akidah. Uh, Ibnu Qayyim pernah berkata, gini kata-katanya. Ketahuilah bahwa si la ilaha illallah akan mampu mengoyak oyak kudukan dosa-dosa. Serta awan kelamnya sesuai dengan kekuatan sinar itu. Kalimat itu mempunyai cahaya. Orang yang memilikinya berbeda-beda. Ada kalanya yang kuat dan ada pula yang lemah. Tak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Ta'ala. Jadi, kalau la ilaha illallahnya sudah kuat, imannya sudah kuat, gampang untuk masuk ke yang lain imannya belum masuk suruh jamaah susah ya. untuk sholat saja susah karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah belum kokoh di dalam dirinya banyak kejadian-kejadian ya di masyarakat ada pertanyaan namanya ini kan ada tren Pak ada tren sekarang ini setiap tahun haji. Setiap tahun. Hajinya sekali setiap tahun, umrohnya bisa tiga kali. Tergantung dosanya. Maksudnya kalau dosa ini langsung umroh lagi, langsung tobat lagi. Astagfirullahaladzim. Tiap tahun. Ada para pejabat-pejabat juga ada, pengusaha-pengusaha ada, mantan pejabat juga ada, mantan pengusaha juga ada. Itu sering ketemu. haji haji yang wajib berapa kali pak? satu kali umroh yang wajib yang wajib semua sekali yang itu wa haji wa wal tadi lah itu wa atimul hajj wal umrah sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah SWT artinya cuma satu kewajiban haji umrah itu satu kali bukan berarti uh, ini lembaga umroh dan langsung tutup bukan yang sudah haji sudah nggak usah haji lagi nggak tahu setuju nggak di travel ini sama pendapat saya kenapa karena jihad pendidikan jihad lebih abdol daripada haji sunnah nah hajinya sudah wajib sekali Oh saya menikmati Itu mah cuma kesolehan pribadi Kesolehan sosial itu jauh lebih outdoor daripada kesolehan pribadi Semua ada tren Wah lagi-lagi haji Umur, haji, umur ya Allah. Padahal pendidikan, pesantren-pesantren, sekolah unggulan kita sedikit sekali. Perguruan tinggi Islam kita itu banyak yang amburadul. Banyak yang amburadul. Kalau seandainya umat ini siap dana-dana hajinya yang sudah haji dikumpulkan semuanya pada satu lembaga yang dipercaya. Kemudian membuat lembaga-lembaga pendidikan hebat, universitas Islam yang hebat-hebat. Itu jauh lebih afdol daripada haji. Hajinya sunnah kalau yang kedua, ketiga, keempat itu. Iya Ustaz, tapi saya belum yakin haji yang pertama. Ada nggak yang itu? Saya haji pertama belum yakin Ustaz. Dulu bimbingannya kayak kurang mantap. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini kaitan dengan segi prioritas. Haji itu kalau sesuai dengan syarat rukunnya, sudahlah. Allah yang menerima. Yang penting setelahnya ini benar ini orang. Kalau setelahnya ibadahnya terus jamaahnya rajin, menuntut ilmunya rajin, seterusnya itu sudah kelihatan kemaburan itu. Kemaburan itu bukan sekedar dilaksanakan dengan baik, tapi apa yang setelahnya. Maka diantara problem bangsa ini adalah orang yang sudah hatinya mabrur kemudian diterlantarkan sehingga lama kelamaan kemakmurannya habis. Seluruh Indonesia setahun, setiap tahun 200 ribu orang lebih. Tapi kemudian diterangkan setelah pulang, padahal waktu perawat haji, duitnya mengumpulkannya susah. Berani berkorban banyak, dan seterusnya. Benar, waktu di Mekah, waktu di Arafah, waktu di Mina, waktu di beberapa tempat mustajabah. Doanya sampai nangis-nangis, dibimbing nurun saya Tetapi kemudian setelah pulang dibiarkan begitu saja. Waktu hari-hari pertama datang, rajin ibadahnya. Lama-lama hilang satu-satu. Kenapa begitu? Saya sudah mengusulkan ke Pak Menteri Agama. Ya, langsung. Beberapa kali pertemuan saya langsung yang namanya kamu alumni Indonesia jangan jadi tukang orang ngawinin orang top. Itu kalau jadi koordinator pengajian jamaah haji di setiap kecamatan sangat indah. Kurikulumnya diturunkan dari depan terus, Wah itu akan ada kebangkitan. Setelahnya yang penting. Ini pengalaman bapak-bapak ibu sekalian. Saya membina 10, haji, 10 orang jamaah haji tahun 2002 itu ikut terus pengajian terus itu dengan 10 orang itu bisa membuat pesantren. Dari 10 orang saja. Bagaimana 200 ribu orang lebih kalau mereka, mereka itu dibina? Dibina saja kesadarannya. Yang tadinya tidak ingin untuk investasi akhirat karena dibina terus ya Allah. Mereka ikhlas. Lebih utama jihad pendidikan. Jihad ekonomi Islam, jihad perbankan Islam bagaimana membuat lembaga-lembaga agar ya institusi-institusi Islam itu menjadi institusi yang terbaik ya Allah ini tanggung jawab kita bersama ya maka tidak usah sering selalu haji gitu sudahlah haji sekali saja yang wajib terusnya jihad pendidikan bagaimana menyiapkan orang Oh saya membiayai si A, si B, si C dari SMP e sehingga ketika SMA selesai SMA jadi ustaz. Banyak pesantren yang menyiapkan untuk jadi ustaz. Lebih besar lebih besar pahalanya dibandingkan kalau untuk haji. Padahal biayanya berapa? Kalau satu bulan seandainya dengan segala satu juta, setahun cuma sekian. Ya, Kemudian cuma enam tahun, ya Allah ada haji sekali haji itu sepuluh ribu dolar Pak. ribu. Ada yang sebelas ribu dolar, ya Allah. Itu sudah bisa mengeluarkan ulama itu. Apal Qur'annya, bahasa Arabnya bagus. Nah di sini perlu diperhatikan. Hanya siapa ini yang mau mengkoordinir orang-orang kaya seperti itu yang insya Allah prioritasnya benar kalau untuk menyiapkan ulama seperti itu. Ibadah fardu harus didahulukan daripada ibadah sunnah dan nawafil. Bagaimanapun juga. Yang fardu dulu. Kita tidak akan diterima sholat sunnahnya itu kalau sholat fardunya tidak dikerjakan. Termasuk kalau ada fardu lain ada fardu kifayah. Ini kalau ditanya, mana yang lebih utama? sholat duhur dengan sholat fardu kifayah, yaitu janais umpamanya. Yang keutamaannya, bagus sholat duhur. Karena itu wajib ain. Ada fardu kifayah. Nah, fardu kifayah, kalau fardu kifayahnya itu meningkat menjadi fardu ain, yang harus dikerjakan. Begini maksudnya, di suatu kampung dia sendirian sebagai orang Islam. Ada yang mati orang Islam kawannya. Gak ada yang nyolatin sekampung. Sekampung itu gak ada kecuali dia. Berarti fardu kifayah yang menaikkan menjadi fardu ain karena sendirian tidak wajib. Ya dia harus melaksanakan itu. Termasuk sunnah-sunnah yang lain-lainnya itu nggak boleh mengganggu yang wajib. datang ke masjid. Pak, datang ke masjid. Inginnya sholat tahiyatul masjid, tapi komat sudah tiba. Langsung sholat jamaah atau sholat sunnah dulu? Sholat jamaah dulu. Atau sholat jamaahnya. Karena sholat jamaah, walaupun itu sekali, itu sholat wajib. Sholat wajib yang berjamaah di dalam tulisan para ulama yang sering digantung di kalangan tradisional. Itu saya suka baca. Tulisannya kecil-kecil, tulisan Arab, bahasa Arab dari uh, eh, apa ya istilahnya Habib. Saya baca begini. Seandainya sholat asar mau habis, tinggal 10 menit dia baru sadar ada kesempatan waktu 10 menit untuk sholat wajib. Tapi sholat wajib itu bisa diselesaikan dengan katakanlah 4 menit. Masih ada 4 menit, kata dia, sholat sunnah dulu. Jadi orang yang sangat mengutamakan kesunah-kesunah. asal sholat wajibnya masih punya waktu 4 menit. Ini bapak-bapak ibu sekalian Boleh kalau di kampung-kampung itu, saya suka melihat. Kok ini apa ya di gantung-gantung? Saya kira jimat itu. Saya kira jimat. Ketika saya baca, itu ternyata isinya kaitannya dengan keutamaan-keutamaan. Jangan sampai Anda sholat tinggalkan sholat sunnah walaupun waktunya mau habis. Jadi kata dia, sholat sunnah dulu dua rakaat baru sholat wajib. Bapak-bapak ibu sekalian, itu bagus. Namun sholat wajib itu harus didahulukan. Kalau kehusuannya sholat wajib terganggu gara-gara terburu ini beda. Jadi e, banyak sekali umat kita yang kurang memperhatikan prioritas-prioritas. Bapak-bapak ibu sekalian. Boleh jadi kita juga termasuk orang-orang yang tenggelam dalam hal-hal yang bukan prioritas. Kalau bapak-bapak ibu sekalian, kita ini kan maju terus. Maju terus. Artinya maju terus itu nggak pernah mundur umurnya. Maju terus. Tapi hidupnya kita semakin lemes, semakin tua, semakin banyak uban, gigi banyak yang rontok, terus lama-lama pensiun. Ya kan? Padahal kita maju terus. Kemudian kewajiban-kewajiban semakin banyak. Tadinya semua punya anak. Anaknya punya anak lagi, sudah punya cucu. Terus kalau sampai punya cucu. Kemudian masalah dunia itu semakin kropos karena pensiun. Tidakkah manusia muslim yang hak koti yang dibentuk dalam fi ahsani takwim dalam bentuk yang paling indah. Kemudian dia berpikir bagaimana setelah saya ini semakin tua seharusnya investasi dunia dan akhiratnya semakin besar. Kalau manusia muslim berpikir itu namanya orang yang mengerti prioritas. Semakin tua kok gajinya semakin kecil. Income-nya semakin kecil. Akhiratnya semakin kecil karena tadinya bisa membaca Al-Quran sekian jam, sekarang sudah lemes. terus sakit-sakitan. Bapak-bapak ibu sekalian mulailah kita berpikir betapa bahwa kita itu diperlukan untuk memikirkan masa depan bagaimana investasinya semakin besar dunia akhirat ketika kita semakin tua apa yang harus dilakukan? Di sini, kalau masalah akhirat jelas, keutamaan selain yang wajib-wajib itu ditambah, yang sunnah-sunnah terus, dan melihat afdolul akmal. Apa yang utama-utama dari perbuatan itu dicari terus, terutama yang seandainya kita meninggal, amalnya terus berjalan, investasi untuk masjid, untuk pesantren, untuk pendidikan Islam, untuk wah, SDM unggulan, untuk kesunahan-kesunahan dalam kehidupan manusia. Ini seperti bapak-bapak, ini orang eh, orang masjid itu mengadakan kesunahan seperti ini ngaji setelah zuhur itu. Kemudian terus berjalan sampai orang yang mau sana meninggal terus berjalan. Itu dapat semuanya itu terus. Nah, yang begitu semakin banyak investasi akhirat kita semakin banyak. Jangan sampai ketika sudah masalah tua, kok nggak ada investasi akhirat sama sekali. Investasi dunianya terus. Beginilah seharusnya umat Islam berpikir masa yang akan datang karena kita tidak pernah mundur, maju terus dan mau meninggal maka perlu dipikirkan investasi akhirat kita ini sudahkah cukup banyak dan tidak pernah seorang muslim itu puas dengan kebajikan yang pernah dilakukan karena ingin hak kopi. itu saja sekedar pengantar dari saya ada berapa menit? berapa? lima menit? bolehlah kalau ada yang bertanya barangkali biasanya ada langganan tapi bapak bebas saja lah eh, pertanyaannya jadi banyak di masyarakat kita yang kurang memahami masalah prioritas antara yang wajib. Antara hak individu dengan hak jamaah dengan kelompok. Masjidkan kelompok. Itu banyak sekali. Bisa dimanfaatkan. Jangan mau. Ada ini, ada dua. Silakan. Bapak dulu. Ini terlalu jauh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau tanya Pak Ustaz, kebetulan di di dekat rumah itu ada musola yang lumayan untuk 15 orang. Tapi kadang-kadang sepi itu karena marbotnya mungkin sudah kemana hingga kosong. Sementara di sana itu ada masjid. Gitu. Mana saya dulukan? Apakah saya yang di musola itu saya hidupkan atau saya mau nyumbelin yang lebih jauh nah kita bisa lakukan gitu karena kalau enggak memang apa musola sepi gitu terima kasih banyak Jazakallah khairan sekali pertanyaannya yang perlu diperhitungkan ada amalan pribadi, ada amalan kelompok. Untuk menghidupkan musola, ya jaraknya kalau masih dekat sebenarnya perlu ke masjid. Ya, musola itu untuk kegiatan-kegiatan pengajian rutin, mendingan untuk ngajar anak-anak kecil. Jadi bukan jamaah. Jamaah itu yang diutamakan memang jamaah di masjid yang paling banyak orangnya. Kalau masih terkejar. Yang, yang sebab e, semakin banyak jamaah ketika berjamaah, jadi jumlah itu sangat perlukan. Semakin besar derajat yang didapatkan. Maka sholat jamaah dengan sholat pribadi sendirian itu bukan 27 kali lipat tapi sholatul jama'ati abdul min sholatul fatih bisab'in wa ashrina darjah yaitu bahwa sholat jamaah itu ee, eh, lebih abdul dari sholat sendirian dengan 27 derajat 27 derajat itu bukan 27 kali nggak sama antara sholat jamaah subuh sekali dengan orang yang sholat subuh 27 kali nggak sama sendirian itu karena belajar semakin banyak jamaahnya kalau di sini kan banyak sholatnya ada yang sholat berdua ada yang keterlambat cuma berlima sama jamaah tapi derajatnya lebih Abdul yang banyak jamaahnya maka yang di awal waktu kita lebih utama lagi sudah di awal waktu kemudian jamaahnya banyak itu yang Abdul nah untuk musola seperti itu kalau jaraknya jauh, hidupkan itu dengan berbagai macam cara. Jamaknya, jamaahnya ada. Ya walaupun cuma 12 orang tapi perlu dihidupkan sekitar itu. Mungkin ada sekitar itu, ada yang belum jamaah, maka perlu ditarik. Caranya saya kira Bapak lebih pandai daripada saya untuk menarik mereka dengan mendekati. Kalau sering didekati, sering dikirimi makanan juga lama-lama insya Allah dekat dengan kita itu. Nah, e, kalau tinggal jadi jarak, kalau jaraknya itu ini lebih baik ke yang masih besar. Seperti orang di Masjidil Haram, di samping-sampingnya tuh ada masjid kucing, ya kan? Ada beberapa masjid samping-sampingnya. Semuanya ngumpul semua di Masjidil Haram. Nah, untuk di masjid itu ada yang jamaah yang e, istilahnya malas ke jamaah yang jauh, kemudian dia di situ. Tapi nggak apa-apa. Ya. Eh, kalau musola itu kosong, apakah tidak musola saya di sekitar situ? Ya jangan sampai dikosongkan. Misalnya seperti itu gitu. Ya, kosong, jangan kalau dikosongkan, nanti kasihan kepada yang wakaf. Diramaikan dengan cara yang lain. Diramaikannya dengan cara yang lain ya bisa untuk pengajian, sholat-sholat. Ya saya kira sementara ini memang masih banyak orang yang malas ke masjid lah jauh kok, insya Allah masih banyak. Sehingga perlu diramaikan juga. Ya. Di bagaimana caranya lah? Bapak-bapak untuk bisa menarik itu. Wallah wallah. Karena menghidupkan musola itu termasuk daripada keimanan menghidupkannya itu. yang Innama saja tidak, Allah man amana jadi yang mau meramaikan masjid dan musola itu masjid sebenarnya. Gak ada istilah musola kalau di Mesir itu nggak ada. Semuanya masjid. Hanya masjid itu ada yang masjid jamir, jadi masjid yang diselenggarakan di dalamnya sholat Jumat. Ada yang masjid lain jamir, masjid yang tidak dilakukan di dalamnya sholat Jumat karena menggabung kepada yang besar. Itu. Allah a'lam. Sudah kan? Sudah. Ada lagi? Bapak tadi yang angkat tangan. tidak. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selama ini yang disebut berjemaah itu kan di masjid saja ada. Tapi ada yang mengatakan kalau ini nggak di masjid dianggap nggak berjemaah. Nah, ini hal yang tidak mungkin eh, bukan sebenarnya kalau kami mau itu bisa tapi kondisinya misalnya kan ada saja orang yang kegiatannya ada yang olahraga kan? olahraga misalnya bertepatan dengan waktu maghrib lalu karena nggak sempat ke musola atau masjid dia salat maghrib berjemaah di tempat ya. lalu kalau eh, eh, menurut penjelasan yang kami dengar selama ini itu tidak dianggap sebagai salat berjemaah kalau nggak di masjid nah, ini menjadi eh, bagi kami menjadi renungan terus karena pengennya inginnya tetap di masjid. Ya. Tapi hal ini kondisioner kondisionernya uh, secara kondisinya tidak mungkin begitu terus. Apakah ini uh, masih ada toleransi dengan sikap seperti itu? Jadi tidak selalu ke masjid, meskipun selama ini selalu di masjid. Tapi karena kondisinya sewaktu-waktu hanya tidak sering, hanya sewaktu-waktu sehingga tidak masjid, tapi tetap memupaya berjemaah. Apakah ini masih ada di, ya, dimaafkan atau dapat diperkenankan dari segi eh, biasa beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kalau pertama dilihat dari definisinya terlebih dahulu. Definisi sholat jamaah. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan e, secara bersama ada imam dan ada makmumnya. Itu sholat berjamaah. Jadi walaupun di tengah sawah, di lapangan, itu tetap sholat berjamaah. Walaupun di rumah, bapak dengan istri itu masih sholat berjamaah. Nah, ada tingkatan yang lain, sholat berjamaah di masjid. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara sholat jamaah itu konteksnya adalah sholat jamaah di masjid. Jadi jangan dianggap bahwa kalau ada seorang sholat di rumah berjamaah, oh itu mau berjamaah. Nah kalau ibu-ibu dengan pembantunya, dengan apanya itu kan perlu dengan anaknya yang anak perempuannya itu kan sholat jamaah di rumah. Untuk ah, perempuan kan diaktunya kan di rumah asalnya. Nah, mereka juga berjamaah, laki-laki juga ketika dalam satu dia berdua, bertiga, berempat, saat hujan, saat apa, di rumah, nggak hujan pun di rumah mulai sholat jamaah. Karena sudah ketinggalan, sudah tutup, dan seterusnya. Ya sudah, itu sama sholat jamaah juga. Hanya Rasulullah sekali ketika berbicara sholat berjamaah itu konteksnya jadi masjid. Pertama, ketika uh, seorang buta bertanya, Abdullah bin Umi Mantu Ya Rasulullah saya buta. Masjid saya agak jauh boleh saya sholat di rumah, berjamaah di rumah, gitu. Hampir membolehkan. Tetapi ketika mau menjawabkan, sudah menjawabkan hampir boleh, itu ditanya lagi, enggak kamu mendengar adanya enggak? Dengar, datang ke masjid, si buta Yang malah gimana? Satu, online. Ya. Tapi bukan berarti kalau dalam kondisi terpaksa, Orang hujan Rasulullah sholat di rumah nggak apa-apa. Ketika hujan itu boleh. Kalau dalam kondisi udur, udur syariah ada udurnya orang sakit. Jamaahnya bisa di rumah. Yang penting berjamaahnya pertama jamaahnya jangan ditinggalkan dulu. Kalau yang lebih bagus jamaahnya di masjid. Dan itu yang dalam konteks nanti. Contoh lain, hampir-hampir kata Rasulullah, aku membakar rumah orang-orang yang tidak baik. Itu adalah konteks, konteks jamaahnya adalah jamaah di masjid. Yang dianjurkan itu sholat jamaah di masjid. Mengapa? Karena ketika sholat berjamaah di masjid, kita terdapat kontak sosial, kita bisa berhubungan, kita bisa berjabat tangan, bisa ketemu, saling mengenal mengenal. Bahkan ya kemarin kemana Pak, ada kerinduan-kerinduan. Di situ bukan sekedar hanya jamaah, umat Islam menjadi lebih kokoh. Apalagi kalau setelah di masjid itu ada hal-hal yang perlu dibicarakan dan seterusnya tentang umat. Di masjid segalanya. Itu maksudnya Rasulullah. Jadi jangan dianggap kalau ada orang sholat berjamaah di rumah, tidak berjamaah. Dia berjamaah. Namun konteks Rasulullah ketika dia berjamaah adalah di masjid untuk laki-laki. Wallahu a'lam. Yang pertama ya masjid. Tapi kalau bapak seandainya dalam dalam perjalanan masjid sini sudah tutup, waduh sudah ini. Nah, memang keutamaannya orang yang hatinya senantiasa uh, ingat masjid, qalbuhu ma'alakun di masjid itu memang orang yang sudah dijamin ketika saat kiamat itu akan dilindungi oleh Allah. Keistimewaannya jamaahnya kalau di masjid. Ya saya tidak ada masjid ada yang musola sama musola juga. Lagi kalau saya tidak ada masjid ada yang musola musola yang jamaah dulu. Dorong jemaah. Walaupun saya kan begini. Nggak bisa turun semuanya. Entah karena rapat, apa, segala macam. Masih ada musolah. Yang penting jamaah. Ini dulu. Yang penting jamaah dulu. Nah, kalau bisa jamaahnya bersama-sama di masjid, wah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Ya, saya eh, mendekati dalam hal masalah jamaah itu dari definisi jamaah dulu, bukan dari kewajiban masjid Apa yang Rasulullah di masjid, di masjid. Saya kira itu saja Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia unggulan karena mengerti mana yang harus diprioritaskan dalam hidup kemunduran kita, kemunduran umat itu terjadi akibat umat yang tidak mengetahui prioritas yang harus dikerjakan. Banyak melakukan hal-hal yang bukan prioritas. Bahkan yang nggak penting. Bahkan mungkin membahayakan umurnya. Merugikan kehidupannya. Juga sering dilakukan. Inilah yang menyebabkan umat Islam menjadi mundur. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.